Baik pendengar dan pecinta radio Kaya Manis Jakarta Untuk mengawali jumpa kita pagi ini Kami buka dengan membaca suratul Fatihah Alahadiniyah wa ala kulli niatin salihah Wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadur Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim namun untuk memanaskan suasana untuk melatih suara kita kita coba dulu dari doa pembuka tadi ya.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 آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Di situ kan harusnya diidgom guna ya. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Gitu. Kadang-kadang lagu kurang enak di situ. Boleh juga waj'alhu lana hujjah. Tapi tapi enggak enak ya. Harus disambung. Waj'alhu lana hujjatan ya رب العالمين Kemudian halaman 10, 11 bahwa dalam Al-Qur'an itu dikenal ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang mengandung alif lam, ada yang tidak. Yang mengandung alif lam ada dua kemungkinan membaca. Ada alif lamnya dibaca, ada alif lamnya tidak dibaca. Alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa, tidak tanda ada apa-apa tetapi setelah alif lam ada tanda tasjidnya. Di bawah tasjid, di bawah sidah itulah huruf huruf samsiahnya. Dengan kata lain, alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf yang mana. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf komariah yang 14, ibghi hajjaka wa khob akimah, maka otomatis alif lamnya lamnya dibaca. Mana contohnya? Al-Quran, Al-Jannatu, Al-Karimu, Al-Wahyu itu. Al-Alnya dibaca. Tetapi kalau setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14, ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, so dot to, zo, lam, nun. Nah, otomatis di atas lamnya tidak ada tanda. Karena tidak ada tanda, maka jangan dibaca. Mana contohnya? Asyamsu, an-ni'mah. At-tamatu as-sana'u as-salatu. Alif lamnya lamnya enggak dibaca. Jangan dibaca al-salatu tapi as-salatu nyamber. Dikatakan alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Itulah pelajaran kita, kajian kita tentang alif lam. Jadi alif lam itu ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Dibaca, tidak dibaca bukan karena kebenaran tapi ada ketentuan. Yang dibaca manakala setelah alif lam bertemu huruf-huruf komariah yang 14. Begitu juga alif lam yang tidak dibaca. Manakala setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah yang 14. Itu. Kalau ingin mudah memberikan pengajaran, alif lam yang dibaca, alif lam yang ada tanda sukunnya di atas lamnya. Alif lam yang tidak dibaca, alif lam yang di atas sukunnya, di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Alif lam yang tidak dibaca, kalau di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Jadi, alif lam itu jangan berharap jangan memiliki anggapan bahwa setiap alif lam dibaca. Tidak semuanya. Alif lam ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Fungsinya alif lam sama seperti dalam bahasa Inggris itu the. Dalam artian menghususkan dari umum menjadi khusus. Dari nakiroh dari umum menjadi ma'rifah. Kalimatnya itu ya. Makanya disebut lam ta'rif. Itu halaman 10, 11, 12. Di halaman 13 bahasan kita tentang mim dan nun yang ada sidahnya, yang ada tasjidnya. Sebetulnya mim dan nun tidak beda dengan huruf-huruf lainnya saat dia ada sidahnya, ada tasjidnya. Dalam artian semuanya setiap huruf yang ada tasjidnya, ada sidahnya dibacanya double, dibacanya ganda. Itulah perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf latin. Dalam huruf Latin untuk mendobelkan bunyi bacaan harus double huruf. Tapi dalam huruf hijaiyah cukup dikasih tanda tasjid. Hanya saja dalam pelajaran halaman 13 tentang gunah ini bukan saja harus dibaca dobel kalau menemukan tanda tasdid di mim dan nun ini, tetapi harus ditahan. Ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Kemudian harus didengungkan itulah gunah. Makanya menemukan mim dan nun bertasdid maka bacanya ada tiga ketentuan. Dibaca dobel sama seperti huruf-huruf yang lainnya kalau bertasdid tapi ada lebihnya untuk mim dan nun bertasjid ini selain dibaca dobel, dengung ke hidung, itulah guna dan ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Di ayat ke-18 surat surah Al-Baqarah, surat jadi surah ya, surah.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 Hamas. sumum Sum. Suadnya sum. Gunah dulu. Setelah gunah. Kayak ifa sapawi. Padahal di situ iklab. Tanwin ketemu bak. buk munum ya fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء Surah Al-Qari'ah Silakan Faris Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mahnya jadi pendek.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 Mal-Qari'ah. Wa ma adraka. Jangan turun. Wa ma wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka. Wa ma adraka. Wa ma adraka. Wa ma adraka adraka mal qari'ah wa ma adraka ma qari'ah wa ma adraka mal qari'ah wa ma adraka ma wa ma adraka ma adraka mal qari'ah yauma al-farashil Yauma ya. Jangan ditahan. Yauma ya. Yauma yakununa. Yauma yakunun. Yauma yakunun nasa. Yauma yakunun nasu. Yauma yakunun nasu kal farasil. Kal kal mabsus Watakunul jibalul kal Watakunul jibalul kal eh nil manfush Watakunul jibalu kal eh nil manfush Man, manfush Paham فأما من سقط فأما من فأما من سقلت موازينه فهو فهو في فهو في إن فهو في فهو في إن شتر إن شتر إن شتر راضية Radiyah Radiyah Wa amma man khaffat Wa amma man khaffat Wa amma man khaffat Mawazinuh Fa ummuhu hafiyah Fa ummuhu hawiyah Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka wa ma ad wa ma adraka ma hiya wa ma adraka wa ma adraka ma hiya wa ma adraka ma hiya bagus narun hamiyah narun narun ha eh ha Narun hamiyah. Narun hamiyah. Baik, Pak Haris. Pak Tabrani. Surat atak uh, eh, diulang lagi? Surah iya. yang sama ya? Sama yang apa iya. Baik, silahkan. A'udzu <clears throat> A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari. Al yang al jelas. Al-Qa Pak lihat. Al-Qari'ah. Al-Qari. Bukan ul. Al al kesemangat nih. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Tuh kan dia mulutnya. Apakah baca Quran harus begitu kayak saya? Enggak nanti Mas. Al Al-Qari'ah. Tidak usah, tapi latihannya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Iya, Al-Qari. Al-Ari. Al-Qari'ah. Al berubah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Terus mal qari'ah. Wa ma ad. Wa ma ad. Wama adraka qari'ah. Dia eh, mulutnya itu jadi jadi jadi apa bukan karena sepuh kan bukan. Jadi kalau sudah oh oh terus. Bapak mah Wama Jadi enggak berubah. Ber, kembali lagi ke o o a a. Oh, ini ya Pak. Pak. Ya. Ini pentingnya metode putus. Kan gini. Wama wa coba. Wama, wama Adro. Adro. Kamal. Kamal. Koriah. Koriah. Disambungin. Wama adro kamal koriah. Wama adro kamal. Kamal. Bukan komal. Wama adro kamal Wa ma adra kamal. Kamal. Kamal. Kamal qari'ah. Kedengeran kan komal kan? Komeng iya pakai o, bukan komeng, ini kameng. Wa ma Kamal, kamal. Wa ma adra kamal qari'ah. Kata Pak Tabrani, Pak Ari melotot melotot. Bang saya datang ke sini justru hujan-hujanan karena memang mau belajar, <laughs> iya kan? Gak apa-apa ya. Ya Ya Yau, yauma. Yauma Kapan? Yauma yakunun nasu kal farasil Kal fara Kal farasil Sil Sil Mab Sil. Sekarang gini Pak Mab. Sus. Watakunul Watakunul jibalu kal ihnil mampus Mampus loh, bukan mampus Mampus lu. Oh. Ada engnya. mampus. Beda kan? Mampus orang ini. mampus. Mampus. Gitu. Bukan mampus. <laughs> Mampus bukan diidgomkan. Mau diifakan. Terus. Fama. amma. Kelamaan. amma. فأما من تقلت تقلت موازينه فهو فهو فهو في فهو في إصابة فهو في عي فهو في إصابة فهو في عي شاتد فهو في إصابة إيشن عيشاتر عيشاتر رادية وأما وأما من خفت موازينه موازينه موازينه زيد موازينه موا موازينه فأمه فأمه هاوية ma adraka adra Wa ma adraka ma hiya Kak berubah dengan koma ma adraka ma ma adraka ma hiya Na Narun hamiyah Eh ha Narun hamiyah Narun hamiyah ha hamiyah. Narun hamiyah. Iya. Terus nanti diuji-uji, Bapak. Bapak masih Al-Qari'ah? Iya, Pak. Iya, silakan. Ta'ud. A'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Deketin mic Ini udah begini. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah. ini melihat mulut, dia baca tapi lihat mulut saya. Nanti kan kebiasaan. Mulai. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ah, ini tinggal ini. Udah bagus. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adro kamal kori Pokoknya panjang. Wa ma nih patah ini kesusul nih. Padahal dia udah lebih pinter loh. Tapi dia uh, sudah pinter lebih pinter baca. Cuman berubah hurufnya ya. nggak apa-apa. Kita ber bersaing dalam positif. Nih. Pak. Wa, wa ma adro kamal qari'ah. Wama adro kamal koriah. Bagus. Walaupun ainnya belum belum kena, nggak apa-apa orang kita kan kelas B, bukan kelas yang tadi ustazah. Yauma. Yauma tak. Yau, titiknya di bawah. Yakunu. Yauma yakunu. Yauma yakunul. Yauma yakunun nasukal. Yau Yauma yakunun Yauma yau ma, yau yakunun nasu kal faroshil ma, ma be, ma be sus ma be sus fat wata wata watakunul watakunul kunul watakunul jibalukal jibalukal jibalukal eh, eh nil manfus manfus manfus fa fa amma fa amma man sakulat sakulat sakulat sakulat sakulat sakulat sakulat mawazinuh fahuwa fahuwa fi fahuwa fahuwa fi fahuwa fi isyatir radiyah radiyah radiyah radiyah rad Radiyah. Radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu mawa mawazinu mawazinu fa fa umma fa ummuhu ma fa'et fa ummuhu hawiyah fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma wa ma adraka ma hiya wa ma wa, wa ma adraka ma wa ma adraka ma hiya wa ma ada rokamahiyah bagus na naruhami ba. narun hamiyah narun ha eh ha kecil narun hamiyah banyak kemajuan sampai begini-begini yang ustazah mah ngapain tadi nggak usah biarin aja saya nanti juga nggak nggak baca baca aja terus nanti tinggal saya tanya ini jadi apa ini jadi apa semuanya jadi yang kelas B juga nanti jadi pinter kan nyetelin terus jadi sebelum mereka baca di karantina dulu di sana suruh dengerin alatnya kan nanti banyak insya Allah gampang nanti cari donatur mah insya Allah orang mau jadi pinter kan palanya buat ibu dan bapak baik Al-Qari'ah ya, ya Al-Qari'ah aja dulu ya Ya, silakan ibu yang uh, ya. Nanti ibu dan bapak merasakan sendiri kalau sudah jadi guru. Hmm, menyenangkan, melelahkan, capek, tapi saat orang pinter senang sekali. Tapi itu tadi, tolong ya. Uh, nanti saat ngobrol, ngajar, tiba ada yang ngobrol, uh, gitu ya. Tapi karena ibu-ibu saya mau ngomel, tapi kalau ada kan dosa. Baik, silakan. Ibu siapa ibu? Ibu. Ibu Darti. Di mana Bu, Ibu Darti? Jalan Citaya. Jalan Citaya. Baik, silahkan Al-Qari'ah ya, A'udzu bil Dengan a'udzu. A'udzu. A'udzu bil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Jangan ditahan. Bismillah, Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al Jangan ditahan. Al Alif Lam Komariah disebut juga Idhar Komariah. Al Bu Bu Al Qari'ah. Al Koriah. -hmm. Bu, lihat. I, ibu nggak nggak pakai alat gini mas, nggak bisa. Saya bilang nanti semuanya pakai gini, semua egois. Itu yang saya belajar harus egois. Hidup bermasyarakat tidak boleh egois, harus tolong menolong. Kenapa? Ditutup semuanya telinganya, nggak boleh ada yang konsentrasi dengan gurunya semua. Ini laboratorium nggak ada, jarang-jarang laboratorium. Jadi ditutup semuanya ini nanti, Bu. Al Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Bagus tapi kurang cepat sedikit. Wa ma wa ma ad wa ma ad rokamal qari'ah wa ma rokamal qari'ah ah ini ya eh, masih belum apa-apa hari pertama yauma yauma ya- yau enggak lah yau yau yauma lihat menurut saya bu Yawma yakunun nasukal faroshil ma'busus. Yawma yakunun nasukal farashil mabthus Mabthus Mabsus. Bukan sin kan? Sa di sini. Mabsus. Mabsus. Terus watakunu. Watakunul. Kependek eh, kelambatan. Watakunul. Watakunul. Watakunul. Jibalu kal eh nil Mau. Mau mau push Ah, lipstiknya keberatan. Bu, lihat. Manfush. Mampus loh, bukan. push Hmm, push Bukan. Manfush. Manfus. Iya. Fa'amma. Fa'amma man. Fa'amma man sakulat. Fa'amma. Fa'amma man. Fa'amma man sakulat mawazinu. Mawazinu mawazinu bahwa bahwa fi isatir rodiyah rodiyah bo masih rodiyah bukan rodiyah bukan dah rodiyah ya nah, aja dulu wama wama man wa amma man wa aet eh, bo wa amma man khafat wa amman khafat mawazinu mawazinu mawazinu fa um fa ummuhu hawiyah hawiyah jadi ada ada ya. hawiyah wa um ummuhu ahawiyah wa ma wa ma adraka ma narun narun idhar narun narun na satu alif narun narun hamiyah narun hamiyah. Ibu salah-salah dikit nggak apa-apa, Ibu masih kelas B, nggak apa-apa. Ya, yang tadi yang harus pinter tuh, ingat belajar terus di rumah. Nanti karena di dipleter tajwidnya. Ya, Ibu, Ibu Iskandarnya nggak datang, rezeki ibunya ada tuh, Quran terjemah perkata. Ibu, eh, sepertinya kita sia-sia banyak waktu terluang. Tolong Ibu perhatikan, saat kelas B membaca yang lancar, hafalannya diperkuat. Pak Hari saya mau tes hafalan nanti. Sengaja ngapalin di rumah belum tentu. Diulang-ulang berapa kali pengulangan. Kenapa suratnya harus diulang-ulang? Ini kan kelas B. Makanya kalau yang pintar nanti saya pecelengin kelas C yang tadi. Gitu ya. Ibu, sih al ya Samain aja dulu ya biar gak ini. Iya. Biar eh, jalannya, biar pengulangan-pengulangan terus. Nanti tolong pegang. Masa sih al aja gak bisa? Gitu. Tapi ibu yang ngomong, bapak yang ngomong sendiri pada diri. Masa Korea aja saya nggak bisa? Terus dipleter, dipacu. Bagaimana orang Jepang yang asalnya pendek jadi tinggi dan sukses? <coughs> gitu doang, masa nggak bisa? Ya. Baik, mulai. Ibu Syamsiah. A'udzu billah. A'udzu, a'udzu. Perhatikan, lihat mulutnya. A'udzu bil A'udzu billahi minasy syaitanir rajim A'udzu billahi minasy syaitonir rajim Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah. Ah, bagus, tapi ainnya belum keluar. Ya, namanya kelas B. <laughs> Bu. Al-Qari'ah. Ah. Al-Qari'ah. Mic-nya dipakai. Al-Qari'ah. Bukan all. <laughs> Teman ada teman ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Lihat, Bu. Perubahan mulutnya lihat. Jadi ngaji kalau mulutnya nggak berubah nggak akan bener-bener. Sampai menyong-menyong nggak akan bener. Orang bilang, saya mau fasih. Nggak pernah belajar makhrodnya. Nggak pernah panjang pendeknya. Udah pinter tajwidnya, pinter bacanya. Tapi nol. Coba diperhatikan. Banyak uh, e, makhrodnya kemana-mana. Ingat, baca Quran itu salah huruf, salah baris, salah arti. Al-Qari'ah. Bu, pakainya begini. Al-Qari'ah. Ah, ain. Al-Qari'ah. Kan kata kelas C. Lama begitu, nanti kan di, di box ya. Nanti ada boxnya. Ini yang bacaan sendiri nanti deng dengerin sendiri. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Terus mal? Mal? Mal-Qari'ah. Jadi pendek. Mal? Mal-Qari'ah. Wama adra Wama adro Wama adra kamal qari'ah Qari'ah Qari'ah Yauma Yauma Yau Yau Yauma yakunun nasu kalfara Kalfaro Kal Kal faroshil mabtus Wataku wataku nul jibalukal eh nil mang mang mang fush fa amman fa amman Fa amma man ma eh fa fa amma man fa man sakulat mawazinuh fahuwa fahuwa fahuwa fi fahuwa fi isyatir radiyah radiyah radiyah wa wa amma وأما من خفت خفت خفت وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun ha, ha. narun hamia, ha hamia. baik ibu tentu kan ibu pengen ngulang-ulang terus nanti dengerin suara ibu sendiri dibantu Pak Safi'i nanti terus ya. jadi saya kelas C kelas B terus semua ibu ibu Zahra ya ibu Zahra di Pejaten Jati Padang. Jati Padang. Hmm. Baik, mangga silakan. A'udzu billah. A'u A'udzu billah. A'udzu bil A'udzu bil Jangan a'udzu. A'udzu zal. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah mal qari'ah wa ma adra wa ma adra wa ma adra kamal qari'ah qari'ah qari'ah yauma ya yauma yakun yauma yakunun nas tu kal farosil kal farosil kal mabsus mabsun sus mabsun mabsun eh bu bukan sin mabsus mabsun sa ya sebetulnya lidahnya udah diginiin mabsus mabsus Watakunu. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Manfus. Fa'am. Fa'amma man. Fa. Fa'amma man. Fa'amma man sakulat mawazinuh. فأما من فأم فأما من ثقلت موازينه فهو فهو فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأف فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية حكتل نار حامية حامية حامية ya baik Ustaznya jangan kencang-kencang ya hei acu jangan kencang-kencang <laughs> latihan jangan kencang-kencang nanti bocor e, tentu hal seperti ini kan jenuh. Nanti kalau ada pasal FI ada ini, nanti yang kelas C-nya di sana berdiskusi kata tadi itu. Bacanya kan dipleter. Terus nanti ditanya, ini jadi apa, ini kenapa, ini kenapa, ini gitu terus. Tentu kalau di rumah kan tidak kita tidak ada tidak ada apa? Tidak ada kalau ibarat tinju itu tidak ada lawan yang seimbang. Di sini semua seimbang nanti. Semua pintar insya Allah. Yang ini nanti dibok pakai ditutup. Dia suruh dengerin, ngulang-ngulang terus, ngulang terus kan. Insya Allah ya. Tentu nanti masukannya silahkan. Ibu siapa? Ibu Manis. Ibu Manis. Manis. Manis. Ibu Manis. Di mana Ibu? Di Gang Sawo. Gang Sawo mana? Gang Sawo. Ibu Manis. Gang Sawo. Ibu Manis. Gang Sawo mana? Depok. Depok. Baik Ibu. Ibu jangan takut ya. Di radio mah lembut. Banyak orang bilang begitu, di radio Kolombo Lumpur datang kok oh, galak banget. Saya kalau nggak galak nggak ngapain? Ngaji nggak bisa-bisa. Karena sekali lagi kita datang pada waktu yang kurang tepat. Orang mas sudah, tapi nggak ada yang terlambat kan? Orang mas sudah ke bulan, kita masih di dasar. Tapi dasar penting. Buktinya banyak orang yang sudah ke bulan jatuh karena dasarnya kurang. Banyak. Tadi aja yang sholat imam di, di situ bacaannya Allah Akbar kurang bagus panjang pendeknya. Tapi untung patihannya benar. Kalau patihannya salah saya ngulang lagi sholatnya. Itu banyak kok. Baik. Eh, silakan Ibu Ibu Mani. Iya. Mangga, silakan. Ya, Bu, ini Bu. Latihannya gini ya megangnya ya. boleh begini. Ini karena gak suaranya nggak keluar. Gak boleh kayak Ibu Samsi ya kayak gini. Itu sama aja pakai sarung KB tapi nggak dipakai, dipakai di jempol. Kok anak saya banyak dipakainya di jempol. Gini. Kata Bu Dokter itu contoh lah, Bu Dokter, cerita Bu Dokter. Kenapa Bu Dokter? Anak saya kok banyak lagi. Udah pakai sarungnya? Udah. Kan Bu Dokter katanya pakai di sini. Saya pakai di sini. Eh, dasar. Bu Dokter ceritanya. Ya. A'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Bis Bismillahirrahmanirrahim. Al Al-Qari'ah. Al Bu, penyakit kita tuh ya sekali lagi ya. Ada saya mah tetap aja daripada nggak mau ditahan. Kalau ditahan nanti jadi uh, jadi liver. Uh, kalau giliran giliran saya baca Giliran dia baca, pengen didengar orang. Kalau giliran dia baca, dia nggak mau dengerin. Itu semua penyakitnya. Makanya nanti, insya Allah ya, setelah alat-alat ini, semuanya saya tutup telinganya. Iya, saya tutup. Dia yang pintar nggak dengerin yang ini nih. Dengerin pelajaran yang lain. Misalkan, Ar-Rahmanu al Qur'an. Nanti beda dia suaranya di telinga. Ar-Rahman jadi alif lam apa? Alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Di atas lamnya tidak ada apa-apanya. Kenapa? Ada cirinya tasid. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu lam samsiah itu roh. Ar-Rahman maknya mat asli. Kenapa mat asli? Baris berdiri adanya selain di alif dan di hadomir. Kalau berdirinya di, di alif jadi man? Badal jawab gitu. Kalau adanya di hadomir jadi man? Masilah khosirah. Masilah khosirah ketemu alif jadi man? Silah tawilah. Baik, tentu akan pintar seperti itu. Insya Allah ibu dan bapak yang memiliki waktu silahkan dicoba laboratorium Al-Qurannya ya. Karena dengan laboratorium Al-Quran akan lebih jelas. Uh, yang selama ini ketakutan membaca, takut ini, takut itu, gak usah takut. Jadi <laughs> gitu ya. Kalau tidak pernah mencoba ya bagaimana. Untuk murotal hari Selasa, ibu dan bapak bisa mempersiapkan surah Yunus ayat 1 sampai 25 ya surah Yunus ayat 1 sampai 25 itu murotalnya ya untuk hari Selasa. Insyaallah dan nanti sebentar siang saya ada talim di Multika ya. Bu Ani di Asabri libur untuk hari ini ya, minggu pertama, pekan pertama. Baik, masih ada waktu sedikit Al-Kausar dilihat surah Al-Kausar surah ke-108 ya. Itu Ibu dan Bapak tentu bisa mencoba mengulang-mengulang. Nah, ini semua saya rekam dan Ibu bapak yang ingin belajar di rumah untuk putranya, untuk cucunya, untuk siapa saja bisa diulang-ulang kembali. Surah Al-Kausar ya, surah ke-108. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In gunnah. Inna inna a, a alif dulu hamzah, hamzah dulu. Inna a'ta'ar ya. Inna kan kautsar. Kautsar. Fasolli jangan. Banyak orang yang baca panjang begitu. Fasolli li rabbika wanhar. Jangan wanhar. Kalau wanhar artinya lain. Wanhar dan berkurbanlah. Kalau dibacanya dengan hadada, one heart dan siang hari. Jauh artinya. Inna sya in guna, Inna sya sanya matobi'i. Inna ni aka huwal. Huwal alif lam komariah. Ya. Abe kokolah sugro. Abe tar. In gunnah, nah matobi ketemu alif jadi mad jaiz Kan begitu? Bukan ketemu alif hari itu ketemu hamzah, betul. Matobi ketemu Hamzah di lain kalimat jadilah mad jaiz Pasil. Tapi fisiknya, kenyataannya cetakan Indonesia, Matobinya ketemu alif. Jadi Matobi ketemu alif, jadi mad jaiz Pasil. Cirinya di atas uh, eh, Matobi-nya ada alis, jadilah panjang. Panjangnya 2 sampai 5 harokat. Mad jaiz Pasil. Itu bukan Matobi ketemu alif, tapi Matobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Er, pai, lin, er, Koina mad asli. Ka-nya kosor, kosar. Kal alif lam komariah. Kau lin, kau sar. Tidak ada yang panjang. Karena setelah huruf linnya ada dua huruf kosar. Yang jadi panjang kalau setelah matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Atau setelah huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ini enggak panjang. Inna inna kal kausar. Fasal nggak ada yang istimewa di sini, nggak ada hukum-hukumnya. Sad. Fasalli rohnya nya tafhim tebel karena barisnya di atas. Fasalli li'rabbika wa. Kan matobi katanya tuh. Padahal bukan matobi, di situ hamjah wasol. Karena di wasol, hamzahnya nggak dibaca. Wanhar. rohnya nya wanhar. Tebel karena sebelum ro mati baris di atas. Tanda wakofnya apa? Al-wakfu aula. Dihentikan lebih utama. In guna. Huruf guna ada berapa? Dua. Apa? Nun dan mim bertasdid. Cara bacanya tiga. Dibaca double, ditahan dan dengung ke hidung. Inna sya matobi'i. Inna syani'aka huwal alif lam komariah. Ya. Ab kolkola sugro. tar kosar. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأب هو ال هذا هو الأبتر Baik, ada saran, ada kritik, jangan jangan lupa silahkan disampaikan di 0812 828 7881 0812 828 7881 0812 828 7881. Saran dan kritik sangat berarti untuk kami. Sebentar siang nanti ada talim di Multika ya, pada sholat zuhur. Hari Selasa besok saya ada di Pesona di sana ya. Di dekat Masjid Al-Fauzin, di Masjid Agim sana ya. Hari Selasa ada talim, indeks Quran dan tematik. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Sekali lagi untuk Morotal hari Selasa, Surah Yunus ayat 1 sampai 25 ya. Surah Yunus ayat 1 sampai 25. Terima kasih. Bila hitabik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. lembut suaranya, manis bisikannya, lembut suaranya, manis bisikannya. hari kedua di bulan Februari tahun 2009. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di awal pekan hari ini hari kedua di bulan Februari tahun 2009 kita kembali berjumpa Perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun. Udara pagi ini cukup eh, dingin karena hujan rintik pun masih terus berlangsung sejak uh, malam hari hujan lebat. Dan mungkin di Jakarta nggak usah kita bicarakan soal banjir ya. Bukan berita lagi Jakarta kebanjiran. Yang jelas kami sudah buka telepon kami di 85904785 untuk ucapan ulang tahun. Halo selamat pagi Radio Kaimanis di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Dari Trisna Om. Trisna yang di Cilandak ya? Uh, uh. Uh, Cilandak ya? Iya. Yang ulang tahun siapa Trisna?